Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ya ihsanih wa syukru wa amtinanih. Wa asyhadu an la la syarika lahu ta'dhiman Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa alihi wa wa Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari juz amma. Kita akan bahas surat Al-Humazah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah api neraka Allah yang dinyalakan. Disebutkan api neraka itu sudah panas kemudian dinyalakan seribu tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanaskan lagi. Setelah itu dipanaskan lagi seribu tahun. Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun sampai apinya menjadi hitam. Bukan berwarna merah tapi berwarna hitam karena saking panasnya. Setelah dipanaskan ribuan tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uiddat lil kafirin untuk disiapkan bagi orang yang kafir. Kemudian Allah jelaskan kenapa neraka jahanam dikatakan al-hutamah menghancurkan. Mana hutamah artinya tahtim, menghancurkan. Allah sebutkan contohnya. Allati tattali'u alal afidah. Yaitu yang membakar sampai ke jantung. Sampai ke hati dibakar itu. Manusia tersebut. Artinya apa? Neraka tersebut tatkala membakar bukan cuma bagian luar. Sampai masuk dalam tubuh. Seluruh usus-usus dan sel-sel semuanya terbakar. Waliyadzubillah. Semoga kita terlindung dari neraka jahannam. Mereka dibakar, jantung mereka dibakar dalam wahum ahya, kata para salaf. Jantung mereka dibakar oleh api neraka al-hutamah, wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup. Dibakar dalam keadaan mereka merasakan. Dibakar dalam keadaan mereka masih bisa berbicara. Dibakar dengan adab yang sangat pedih. Inilah kenapa neraka jahanam dikatakan dengan al-hutamah. Allah mengatakan narullah, apinya Allah. Tatkala Allah mengatakan apinya Allah, untuk menunjukkan api tersebut bukan seperti api biasa, tapi api yang berbahaya. Yang menyiapkan api tersebut Allah Subhanahu wa taala. Sebagian Allah mengatakan kenapa Allah menyebutkan jantung khusus di sini, yaitu api yang sampai masuk ke dalam jantung. Kata para ulama, karena Allah Maha Adil. Seorang tatkala dia mencela dan mencerca, timbul karena kesombongan. Kesombongan yang tempatnya di hati. Oleh karenanya hatinya yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mencerca dan mencela, memaki, menghina karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Oleh karenanya hatinya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innaha 'alaihim mu'sadah." Sungguhnya neraka jahanam tersebut ditutup rapat. Muqsada artinya muglaqah, mutbaqah. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka keluar. Ditutup pintu-pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam ada pintu-pintunya. Setelah dimasukkan ditutup, mustahil mereka keluar. Wa ma hum bikharijina minha. Kata Allah, mereka tidak bakalan bisa keluar. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang sudah ke dalam neraka jahanam tidak bakalan masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum dan ini kemustahilan enggak mungkin. Wa ma hum bikharijina minha, mereka tidak bakalan bisa keluar dari neraka jahanam. Kenapa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Pintunya ditutup, bagaimana mau keluar? Kata Allah fi amadim mumaddadah. Amad jamak dari imad yang itu tiang-tiang, tiang-tiang dari besi. Di sini mereka disiksa dalam tiang-tiang yang dipanjangkan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang tiang-tiang dipanjangkan ini. Ada yang mengatakan maksudnya setelah neraka di jahanam ditutup, maka Allah datangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka. Jadi bukan cuma pintunya, setelah pintunya ditutup dikasih tiang-tiang untuk apa? Memaku dan mengikat neraka jahanam tersebut sehingga menunjukkan tidak mungkin dibuka. Orang-orang kafir kalau masuk neraka jahanam tidak mungkin diterbuka, tidak mungkin. Kenapa pintunya sudah ditutup? Setelah ditutup diberi besi untuk mengikat pintu-pintu tersebut, besi yang panjang. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan fi amadin mumadada, Artinya mereka ini orang-orang yang kafir atau orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam, mereka dibakar dalam keadaan mereka dililit dengan dengan besi, kemudian dipanggang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih belenggu, dikasih rantai di kaki mereka, di tangan mereka, di badan mereka, dililit dengan besi-besi, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala wal billah. Ini adalah tafsir dari surat Al-Humazah yang mengingatkan kepada kita bahwasanya bahaya dari mencerca dan mencela tanpa hak. Jangan sampai karena kesombongan pada diri kita, kemudian kita begitu mudah merendahkan orang lain. Ada orang yang demikian, sedikit dia diganggu langsung dia mencela mencaci maki. Itu bukan sifat orang Islam. Diganggu sedikit langsung dia balas dengan cercaan dan celaan yang begitu banyak. Al mukmin laisa bitta'an walala'an. Seorang mukmin bukanlah pencela dan bukan pelaknat. Baru diganggu sedikit sudah mengatakan terlaknat kamu, tercela kamu, binasa kamu. Dasar gini, dasar baru diganggu sedikit sudah umpatan-umpatan yang keluar itu bukan ciri orang Islam seperti itu. Humazatin lumazah, mencela menghina dengan gerakan tubuhnya atau mencela dan menghina dengan lisannya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain. Subhanakallah bihamdik Asyadu alla ilaha anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.